Alhamdulillah sore ini kita bisa bermajelis kembali mempelajari tentang perjalanan mempelajari tentang jejak generasi terbaik yang telah diakui oleh Allah dan diakui oleh Rasul SAW. generasi yang dipilih oleh Allah untuk menemani dan mendampingi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi-Nya di dalam menegakkan risalah. Generasi yang sabar, generasi yang teguh pendiriannya generasi yang lapang jiwanya, generasi yang kuat, generasi yang tidak gampang berkeluh kesah, generasi yang selalu membangun hubungan dengan rohnya, generasi yang sudah menyiapkan dirinya untuk tegaknya risalah generasi yang sering diangkat oleh Allah di dalam kitabnya generasi yang sudah dijamin namanya oleh Allah dan Rasulnya bahwa mereka adalah ashabul jannah mereka adalah orang-orang yang sudah ditetapkan surga bagi mereka. Maka kita mempelajari jejak-jejak beliau ini supaya kita mengetahui ya jangan sampai kita ini ber, apa mengaku-ngaku mengikuti jejak para sahabat tapi begitu kita cek jauh sekali kita dengan sifatnya para sahabat. Ya. Sebagaimana yang kemarin sudah dinasihatkan oleh Imam Fudail yang terakhir. Ya. Apa kata Imam Fudail? Ya miskin Wahai orang-orang yang patut dikasihani ya. Imam Buddha memanggil kelompok manusia ini wahai orang-orang yang patut dikasihani anta musik wataro anaka muksin kalian ini adalah orang-orang yang masih buruk perangannya tapi kalian menganggap bahwa kalian adalah orang-orang yang baik ini sebenarnya kan tamparan ini kan tamparan dari seorang ulama. Kalian itu masih buruk, namun kalian memandang diri kalian itu adalah orang yang baik. Insyaallah. Ada yang kedua beliau mengatakan wa jahil, anda itu masih bodoh. Kalian masih nggak banyak nggak ngerti awal tentang agama. Wataroan kal alim namun kalian memandang ke diri kalian adalah orang yang berilmu kalian itu masih apa? masih cuek makanya kalau kita ngomong-ngomongnya saya pesan ke teman-teman jangan sampai ucapan kita itu melebihi ilmu kita ngerti maksudnya ini Hah? Jangan sampai cara ngomong kita, komentar-komentar kita itu mendahului ilmu kita. Kita masya Allah, kalau diukur-ukur lagi jauh oh, ilmu kita itu masih jauh-jauh sekali. Makanya jangan sekali-kali ya, sekecil apapun diberi tempat untuk jadi orang yang sok itu jangan sekecil apapun jangan dikasih kesempatan ya jadilah orang-orang yang tawadu menahan lisan nggak usah banyak komentar yang buruk-buruk karena kita itu masih awal masih awal ilmu kita jauh jauh dari mana kita melihat dari kitab yang kita punya berapa kitab yang sudah dibunuh? iya kan kitab apa yang sudah dibunuh? kitab akidah tentang apa yang sudah dibunuh? kitab akidah kitab fikir tentang apa kitab fikir Nah ini semua harus diukur Makanya kalau kita berbicara jangan sampai mendahului il ilmu kita Tawatur jadi orang Kemudian beliau mengatakan Wata bakhalu Kalian itu masih bahil kata Imam Buddha Wataro anda karim Namun kalian mengandang diri kalian itu adalah orang-orang yang Teonawa kaya ko parang hibel eh para sa pagkagugunan yung ng baway ayo diperhatikan itu ya kemudian wa ahmaqa kalian masih dungu kata beliau masya Allah wa taro annaka akin namun kalian memandang diri dari kalian itu adalah orang yang cerdas dulu Kemudian luka kosir aja luka kosir aja umurmu itu pendek Namun anak-anakmu yang panjang Tuh. Itu nasihatnya Apa? Imam iya, iya. Kemudian Diriwayatkan dalam riwayat yang lain yang diletakkan oleh Imam Al-Ghazali juga dikatakan demikian. Ya. Wa antar dolim kalian masih dolim. Wa karo karena gelumun, Namun kalian menganggap diri kalian yang terdolim. Ini kebalik begini kalian tuh masih suka berbuat dan juga mendolim orang lain tapi kalian so diri kalian ya didolim wa akala lil haram dan kalian masih suka mungkin makan makan yang haram wa tara'annaka mutabarrik namun kalian menyangka bahwa kalian sudah warok ya oh saya sudah nggak makan yang haram yang dilihat betul yang dilihat sudah bersih dari yang haram Oh sudah Ustaz, yang didengar Kan yang haram itu bukan cuma yang dimasukkan ke dalam lisan termasuk yang dimasukkan ke dalam telinga, termasuk yang dimasukkan ke dalam pandangan. Kalau makan daging babi saya percaya. Saya percaya kita semuanya sudah betul-betul menjaga daging babi. Tapi yang keluar dari mulut betul sudah bersih dari yang haram. Berupa apa? Ucapan-ucapan kan lebih serem itu. Menghina orang lain, mencaci orang lain dengan makan daging babi berat mana dosanya? Dosanya berat mana? hiba Karena hiba itu bukan makan daging babi, tapi makan daging saudaranya. dari sampai jangka langganan juga demikian. Ini kata beliau Imam Hudayr bin Iyad. Wafasikun kalian masih berbuat fasik Wa ta'taqidu gitu anak adil, tapi kalian meyakini bahwa kalian sudah bersikap adil Nah, ini nasihat-nasihat dari Imam Bukhari tentang sebuah keikhlasan. Nah, sekarang kita masuk di bab 2. Bagaimana generasi terbaik di dalam memiliki rasa khosyah wa muraqabah. Ya, as-salaf wa tanggung minallahi wa muraqabatahum ya, generasi salaf generasi satu para sahabat para nabi dan rasa takut mereka kepada Allah dan sikap murokobah mereka kepada Allah di situ menghadirkan dua sifat dua perkara yang pertama tentang rasa takut kepada Allah yang kedua murokoba, nopo murokoba, selalu merasa diawasi oleh Allah Loh, dua perkara ini pak niku tercermin dari apa ucapan awas ya guyon kita omongan kita itu cermin cermin dari dua hal ya cermin dari dua per perkara rasa takut kepada Allah dan rasa diawasi oleh Allah itu tercermin dari tingkah laku kita bahasa yang ditampilkan itu merupakan jawaban hal tersebut kita itu punya rasa takut atau tidak ya punya rasa merasa diawasi Allah apa tidak itu dilihat dari tingkah laku cara kita ngomong apa saja dan di mana saja ya, itu nanti bisa kita lihat bagaimana jejaknya para sahabat ini apakah kira-kira berlebih-lebihan ya apakah kira-kira dianggap berlebih lu kok dikit-dikit sahabat, dikit-dikit sahabat. Ya. ya. memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengikuti mereka. Allah menyuruh. Rasul memerintahkan untuk mengikuti jejaknya para sahabat. Nabi perintahkan terutama di waktu-waktu terjadinya banyak fitnah. Seperti dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasulullah? Waman ya isminkum fasayaroh tilafan kathiroh. Barang siapa yang hidup sesudahku, ya, barang siapa yang hidup sesudah sesudah aku meninggal nanti. Ya. Maka fasayaroh tilafan kathiroh Saya rasakan kafir. Barang siapa yang hidup sesudahku Maka mereka akan menemukan perselisihan yang sangat banyak Akan menjumpai perbedaan-perbedaan yang sangat banyak Apa solusinya? Nabi SAW memberikan solusi Alaikum bisunati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi kalau nanti ada orang-orang yang masih hidup setelah Nabi SAW wafat, maka sudah dipastikan oleh Rasulullah akan menemui perbedaan yang sangat banyak perselisihan yang sangat banyak akan terjadi. Dan kita hidup di zaman di mana perselisihan itu sedang terjadi. Kalau kita lihat dari ujung barat berjalan sampai ujung timur, kita bisa lihat bagaimana corak ibadahnya kaum muslimin. Aneh-aneh. Gimana? Eh, di daerah Jawa Tengah, agak ke pedalaman, itu akan acara nek apa? nikah atau pas hamil niku dimandikan karo tonggo-tonggo niku mah ditutup sirun lah sitrok <laughs> niku viral niku jadi gitu sih, jadi sak tonggo niku sak sewur disiram ganti tonggo tapi ditutup metuk enggak sih Nah, sing nonton dia macam apa? sing ketok sing kenal <laughs> dan yang tanggane saya ke tak nih. <laughs> Aneh-aneh. Ya, coba bagaimana cara kami orang yang hamil itu macam-macam ibadah ritual ini. ritualnya macam-macam. jadi orang Jawa padusan. Jadi dimandikan. Ya, dengan ritual-ritual yang sebenarnya dalam Islam tidak dipun ajar ajaran tidak diajarkan dalam Islam. Tapi di situ diajarkan. Nah, oh, ketuk di tempat lain ketemu lagi beda lagi sudah. Di tempat lain beda lagi sudah. Tempat lain beda lagi. Begitu juga bayi ketika keluar wah ini aneh penyambutan ini. Ya, macam-macam mengorno. Kalau di tempat saya itu hari-harinya di back. kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil seperti itu, Anda akan selamat dari penyimpangan. Makanya kita mengikuti bagaimana hidup mereka, obrolan mereka, sehingga nanti kita bisa mengikuti jejak-jejak dari generasi yang terbaik ini. Baik. Sekarang kita akan lihat kisah pertama dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini bab dua ya. As-salaf wa khasyatakum minallahi wa muraqabatahu. Ya. Rasa takut para generasi terdahulu dan sikap muraqabah mereka kepada Allah. Dua sifat. Mari nah, kita simak hasil dari dua sifat ini. Karena yakulu kita qa'ada Ya Innakum fi mamarril lail Wan nahar Fi ajalin mankusotin Wa amalin mahfudotin والموت يأتي بغتة من زرع خيرا يوشك أن يحسد رغبة ومن زرع شرا يوشك أن يحسد ندامة ولكل زرع مثل ما زرع ولا يسبق بقيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ومن ومن وقي شرا فالله وقاه المتقون شاته والفقهاء قاته ومجالساتهم زياده ada yang bawa terjemahan mana? ada. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah majelis beliau pernah memberikan nasihat. Sesungguhnya kalian berada di lintasan perjalanan siang dan malam. Berada di dalam lingkaran ajal yang selalu berkurang. Amalan yang selalu dicatat kematian yang datang secara tiba-tiba. Barang siapa yang menanam kebaikan, niscaya ia akan menuai kebahagiaan. Dan barang siapa yang menanam keburukan, niscaya dia akan menuai penyesalan. Setiap orang yang menanam maka akan memanen sesuai apa yang dia tanam. Orang yang lambat tidak akan bisa mengambilnya terlebih dahulu. Begitu pula dengan orang yang berdasar tidak akan mendapatkan apa yang tidak ditakdirkan kepadanya. Barang siapa yang diberikan kebaikan, Allah lah yang memberikannya. Barang siapa yang selamat dari keburukan, Allah lah yang menjaganya. Orang-orang bertakwa adalah orang terhormat. Para ahli fikih adalah pembimbing. Bermajelis bersama mereka adalah sebuah kemuliaan. mari kita pelajari sebuah nasihat yang sangat menakjubkan ini. Nasihat ini berasal dari sahabat mulia sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di salah satu majelis beliau memberikan sebuah nasihat. Apa nasihatnya? Ini nasihat-nasihat dari sahabat Ibnu Mas'ud. Nasihat pertama, <coughs> Innakum fi mamarril lail wan nahar fi ajalin mankusah. Ya, sesungguhnya kalian itu berada dalam perjalanan, peredaran antara siang dan malam. Ya, dalam putaran ajal yang terus berkurang. Satu. Sesungguhnya kalian berada di dalam peredaran perjalanan siang dan malam dalam lingkaran ajal yang terus berkurang. Ya, ini yang pertama. Yang memberikan sebuah nasihat kepada kita bahwa satu hari kita lewati itu adalah satu hari perjalanan menuju ajal. Satu hari kita lewati itu berarti satu hari perjalanan kita mendekat menuju ajal. Jadi perjalanan kita ini adalah perjalanan untuk mendekat seperti itu. Sedangkan ajar kita itu kan tidak tahu kita ini. Ajar kita itu tidak tahu. Ini saya teringat ada ibu-ibu alumni tersebut ini maka satu hari kita habiskan itu sebenarnya satu hari mendekat menuju kematian jadi perjalanan kita ini menuju akhirat untuk meninggalkan dunia itu yang diucapkan oleh sahabat Ali dan dengan ucapan sahabat Ali ya sesungguhnya akhirat itu berjalan maju, dunia berjalan mundur. Perjalanan kita ini menuju nanti, menuju besok, besok nanti lagi, besok lagi, itu menuju mana? Menuju ke akhirat. Besok kita ketemu ya, besok kita ketemu dalam rangka menjauh dunia kita. Karena perjalanan kita ini, Pak, pagi kita habiskan sampai malam, malam habiskan sampai menuju pagi, pagi menuju ke siang, siang ke sore, sore ke malam, terus begitu. Itu dalam rangka untuk meninggalkan dunia. Masa lalu sudah, nggak bisa diulangi. Itu nasihat pertama dari sahabat itu masuk dalam sekali nasihat ini. Ya, yang kedua apa kata Jadi aja itu terus berku, batas hidup itu terus berkurang. Ingat itu. Umur itu berkurang terus menuju pada kema kematian di mana titik temunya kita nggak diberitahu oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amalin mafudo. Sedangkan amal-amal yang kamu lakukan dalam perjalanan siang dan malam itu selalu tercatat. Ingat-ingat, amal yang kita lakukan tercatat, tersimpan semua apa perbuatan tercatat gak hilang ya sehingga kalau orang paham dengan demikian semua tidak tindakan tercatat ada catatannya omongan dicatat perbuatan dicatat min plus nanti totalannya pada saat hisab itu Amal soleh kita dicatat, sholat catat sholat. Bagus tidaknya hisap nanti yang menentukan. Makanya banyak orang-orang yang terjebak dengan amal-amal solehnya, rumong so amali gede, ternyata begitu dihadapkan di hadapan Allah, Allah mengatakan kadzabta, engkau dusta. Habis amalnya. Ngerti-ngerti. nasihatkan ke diwadi ngatikan wa amalin mahfudah amal amal perbuatan yang kita lakukan gerakan-gerakan yang kita lakukan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan semuanya tercatat tercatat gak hilang gak hilang <clears throat> maka disitulah seorang ulama menasehatkan anwi fi kulli syai' feel. Calma. Por causa del clima. bersih, contohnya keringat. Bersih-bersih itu dalam rangka mencerminkan kehidupan di atas iman. Tuntutan iman itu hidup bersih. Tuntutan iman itu hidup rapi. Kenapa? untuk meraih cintanya Allah. Inna al jamil yuhibbul jamal. Itu pakaian yang rapi, bukan toh saingan dengan yang lain. Kerapian itu bagian dari keindahan. Keindahan bagian dari sifat yang dicintai oleh Anwi fi kulli syait berniat dalam segala sesuatu turidul khair untuk mencari kebaikan hatta khurujaka ilal kinasa sampai keluarmu ke tempat sampah artinya sampai perbuatan yang mungkin kita itu apa ada harian ya kan resi resi orang-orang ini kan kan kesibukan apa harian Nasihat yang kedua dari sahabat Ibnu Yang ketiga, wal mautu ya'ti baghtatan. wal mautu sedangkan kematian sedangkan kematian tiba berkatan datang secara tiba-tiba ucapan ini bukan sekedar berucap ucapan ini cermin dari sebuah keyakinan yang paling dalam. Ucapan-ucapan tersebut manusia berjalan menelusuri siang dan malam. Sementara ajal terus berkurang, amalan-amalan selalu dicatat, kematian datang secara tiba-tiba. Itu sebuah ungkapan dalamnya keyakinan. punya keyakinan. Ketika di dalam benak seseorang itu menyimpan sebuah keyakinan, kematian itu datang secara tiba-tiba, tuntutannya apa? Tuntutannya apa? Perhatikan dengan baik. Kalau ini masuk dalam keyakinan kita, setelah ngaji, maka kita akan menjadi orang yang selalu bersiap-siaga dengan kematian setiap saat. Tapi kenyataannya kan tidak. Kita santai. Kita merasa aman. Karena kalau pas olahraga yakin bisa mati di sana? Mungkin pas usaha Kadang persiapan kematian waktu Musa Gak mungkin Karena kita nggak punya pegangan ini Loh, tetap dia olahraga tetap semangat nyetak gol tetap oh, itu olahraga kok. Tapi kesiapan jiwanya harus tetap ada. Bisa jadi aku mati sehingga perjalanan itu dipenuhi dengan ingatan kepada Allah itu sangat kuat. Sehingga waktu bermain menjaga lisannya dari ucapan-ucapan gurauan-gurauan yang mubazir. Nah, kayak beberapa peristiwa saudara-saudara kita jemaah kita meninggal di tempat olahraga. 97 sampai 99. <clears throat> Kita buka. Ini untuk mengingatkan kita ya barangkali nanti kita pas rekreasi ya, nggak cuma senang-senang tapi juga hati-hati ya perjalanan terus sering lupa kita bayangkan senang-senang padahal kematian sedang mengintai itu coba saya nggak bisa bayangkan ketika terus tak dangdut orang-orang senang sama sambil apa gembira ria ya selfie selfie foto-foto masuk juga dan terjadi atau tiba-tiba tabrakan yang menyangkut semua nyawa yang ada di dalam orang gak nyangka atau naik pesawat tiba-tiba Google يوجد سبع سبيلات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون yeah. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? atau apakah penduduk negeri itu merasa aman <clears throat> dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Tiga ayat secara berturut-turut mengingatkan kepada kita tentang satu peristiwa bahwa musibah itu bisa datang di tempat yang tidak pernah kita duga-duga. Musibah itu bisa datang di tempat yang kita datangi untuk mencari suatu kesenangan. Allah sudah menyiapkan kesedihan di tempat yang kita anggap itu senang. Allah sudah siapkan kesedihan di sana pernah kita duga Pernah disangka Adakah tempat yang aman dari Allah Ta'ala dari segala ada Ya enggak ada Makanya di ayat 97 ini lihat Apa amina ahlul qura Apakah penduduk negeri merasa aman ayat ayatiyahum ya bahwasanya akan datang kepada mereka dari siksaan kami yang datang kepada mereka ya, secara tiba-tiba wahum naimun di saat waktu malam tayatab di waktu malam sedangkan mereka sedang tertidur Bukankah kamar itu tempat yang paling aman dari segala tempat yang aman? Hah? Di dalam rumah musibah bisa datang. Ida sya'ah kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki. Saya teringat ada satu peristiwa di perumahan AL beberapa tahun yang lalu tepatnya di samping rumahnya Ustadz Aziz AL ini ya di rumah Aziz di sampingnya rumahnya Ustadz Aziz jadi bapaknya ini jual nasi goreng nasi goreng ibunya itu tidak pernah ikut tidak pernah ikut Hari itu ikut suaminya. Sebelum berangkat, ibunya nyusul suami itu akhirnya datang. Terus hambatan ngantuk tidur anaknya. Kuncinya, kuncinya di bawah mama aja nanti kalau dikunci dari luar aja. Ya, jadi pas drama kok kan Dikunci dari luar saja rumahnya. Soalnya kalau namanya pulang biar enggak buka-buka aku ya aku khawatir kok deh keturun sampai buka nggak tangi tangi kasihan es maka bawa aja kuncinya dibawa dikunci dari rumah rumah ini terbakar pak sudah anak di dalam dijemput di sana begitu dijemput dengan rumahnya terbakar itu yang dibayangin apa anaknya nasib sahabat, nasib sahabat. Jadi begitu dia bangun itu kaget kok aneh karena tembok itu sudah berupa api, Pak. Sementara pintunya terkunci dari luar. Bayangkan kalau Allah kehendaki habis dua rumah habis tuh karena misalnya karena misalnya kemudian di Krian dulu saya ngaji di situ Suami istri salat subuh, anaknya masih kecil-kecil. Dikunci dari luar kebakar, rangkul rangkul dalam keadaan gosong. Matang anaknya anak kecil. Nah, dikunci dari luar sama bapak. Mungkin itu ketakutan dari rangkul rangkul itu matang dalam keadaan rangkul rangkul dua anak. Itu peristiwa-peristiwa ada yang amat. Sehingga disitulah keajaiban dan dahsyatnya doa zikir pagi petang. Tidak boleh ditinggalkan. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Aku minta keselamatan kepada ya Allah orang itu nangis dia kena rangkul-rangkulan dalam keadaan matang. Insya Ini, ini di rumah. Apa amina ahlul kuro ayat tiyahu sunnah wahum wahum na'imun. Apakah ada yang merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? ahlul qura awa amina ahlul qura ayat yaum basuna duha wa hum yal'abu Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang di pagi hari di sepenggelan matahari terbit di waktu duha ketika mereka sedang bermain-main bermain-main gak mungkin mikir kesedihan, gak mungkin mikir musibah. Yang dipikir apa? Hiburan. Karena memang orang bermain itu mencari hiburan untuk menghibur kesedihan. Di situ sudah disiapkan penderitaan oleh Allah. Seperti kasus air hangat di air hangat yang kemudian menjadi kuburan masal di beberapa waktu yang lalu di Pancur juga di Jolotundo di Sedudo di Sedudo maaf di daerah Manjo itu beberapa bulan yang lalu ya. ada tiga keluarga di sana bapak suami-suami dan anak-anak manis istrinya sambil merekam di sela-sela guyonan mereka karena suara gergaji gak ngerti batu tanah pohon ikut jatuh menimpa mereka dan istrinya itu saking ketenggengan pak musibah itu terekam terus Gak sadar suaminya itu sedang dalam keadaan sakratul jadi rekam guyon suami yang sama anak-anaknya itu itu sampai ketenggengan saking ketenggengan itu nggak ngerti nggak sadar suaminya itu sedang dalam keadaan kematian Lalu Allah katakan apa aminu makrullah? Apa aminu makrullah? Ya. Ataukah apa mereka merasa aman dari sisan Allah yang tidak terduga-duga? Maka dari dua ayat ini bisa disimpulkan musibah itu bisa datang di waktu dan di tempat yang tidak pernah kita duga saya sempat menyaksikan anak kecil usia mungkin 4 tahun, 3 tahun bahkan. Ya Allah, saya nggak bisa batin anakku aku kalau opo begini. Saya ngambil sholat maghrib di Wonoayu. Jadi ada rombongan musafir, ketika di perjalanan jauh katanya rombongan di beberapa mobil. Nampil sholat ke sana, sholat, sholat amat ada sana. Anak kecil itu lari-lari keluar maunya keluar kok rame nggak lari dia dari bayi sore itu keluar kaca masjid pintu itu baru diganti lupa belum dikasih tanda masuk bengi dikira kalau kocok oh aja banter banter jadi yang namanya kaca pecah itu macet macet di kepala ini, anak usia 4 tahun kita menyaksikan dunia Allah kayak gini tuh karena akan kita duka. Ya, jadi kita mampirkan itu mengantarkan kecelakaan, menjemput kesedihan. Ada tempat yang aman kalau udah Terus kalau gitu kita akan kemana-mana. Apa di tempat kita ketika kita ditakut, kesana takut, kesana takut, terus di tempat kita juga aman. Terus bagaimana? lindungan Allah. Berlindung kepada Allah. Artinya apa? Jangan pernah lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doa dan itu pun diajarkan oleh Nabi untuk dibaca setiap pagi, setiap siang ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis asih li sya'nikullah wala takilni ila nafsi Ibnu Mas'ud yang Mau wal mautu tiba tiba Kematian itu datang secara tiba-tiba. Sama dengan teman tak kemarin sore eh tetangga mertua, tetangga kiri pagi si berkari yang tak sepeda motor mau pergi kemana gitu kan tiba-tiba kalian sampai dua aku habis ini nyusul begitu dia bangun ternyata sudah terjatuh dia bangun terjatuh ternyata sudah mati separuh tubuh sebelumnya nggak terasa apa nggak terasa apa sampai sekarang ini. maka kakinya alhamdulillah kemarin sudah mulai digerak-gerakan apakah kaki dia yang bergerak selama ini dinikmati dan disukai kekuatan tiba-tiba diambil oleh Allah demikian. La haula la quwata illa billah. Kalau maut yakti bangkatan. Kematian datang secara tiba-tiba. Ini sebuah keyakinan ungkapan, ini sebuah keyakinan. Ini menunjukkan bahwa sahabat itu masuk itu setiap waktu, setiap saat persediaan kematian itu sudah disiapkan. Kemudian yang keempat, ya betul. Man zara'a khairan yushiku ayyah suda rohbatan. Barang siapa yang menanam suatu kebaikan, maka dia akan memetik keberuntungan dan kebahagiaan. Barang siapa yang menanam kebaikan Dia akan memetik keberuntungan dan kebahagiaan Wa zara asyarram Yoshiku ayah sudah nadamatan Dan barang siapa yang menanam keburukan Dia akan memetik penyesalan Penyesalan Makanya nah, semuanya penyesalan itu pasti terjadi di belakang hari. Wis bagi makan saat ini kudu duwe sikap-sikap kesegala memakan akidah. Wes ngomongin uang satu ngomongin semua mau ngaji terus. Perbaiki akidah, jaga akidah. Jaga amalan sunnah, ojo dicampur dengan fitnah. Omongin uang di rumah nih, bagus sesuai dengan Quran sunnah ambil nggak selesai tinggalkan. Ini jangan fitnah. Patokan kita Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para pesantren itu patokan kita. Sesuai ambil, dengarkan kajian sesuai ambil, nggak sesuai tinggalkan. Siapapun dia dan berjalan sesuai dengan petunjuk ilmu. Jaga keluarga baik-baik, istrinya dinasehati, suaminya diingatkan, bukan hanya didampingi, ditonton, dikenalkan kebaikan. Karena kita akan memetik dari sana. Dikenalkan pintu-pintu kebaikan itu apa saja. Nah ini pintu-pintu kebaikan. Ditunjukkan, dikenalkan. Seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Yakub, seperti Luqman, seperti Rasulullah, selalu memberikan tarbiyah, memberikan apa? bimbingan-bimbingan kepada setiap orang yang ditemui, walaupun itu anak tetangga. Walaupun itu anak teman, diajarkan pintu-pintu kebaikan, diajarkan pintu-pintu kebaikan. Nah, maka di sini punya komitmen. Apa komitmennya orang mukmin selalu beramal dalam setiap sahabat Abdullah ibn Mas'ud ini sesuai dengan petunjuk Allah di surat Al-Zalzalah di ayat terakhir dari dua ayat itu. <coughs> Kita buka surat Al-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 7 dan ayat 8 firman Allah Fama ya'mal Mithqala darratin khairan yarah Wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah maka barang siapa mengerjakan kebaikan <coughs> seberat kalau Percaya dia akan melihat balasannya dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zaro Percaya dia akan melihat balasannya perhatikan Imam Ibnu Rajab menafsirkan ayat 7. Apa tadi? Barang siapa yang melakukan suatu amal kebaikan seberat zarah sebesar zarah maka dia akan melihatnya zarah itu bermacam-macam para ulama menafsirkan ada yang menafsirkan sebesar biji sawi. Ya, Bapak Ibu cari biji sawi kecil banget, kecil. Ada pula yang menafsirkan kepala semut merah yang kecil. Atau cari semut merah yang kecil, itu kepalanya aja, itu namanya zarah. Terus ada lagi di tafsir lagi apa kamus-kamus bahasa Arab itu. Ya. Itu kalau kita lihat di berbagai kamus namanya zar itu sebesar debu. Lalu sang penulis kitab kamus ini menjelaskan <clears throat> di zaman dulu rumah yang temboknya dari bambu itu kalau pagi itu sinar matahari itu terlihat masuk ke dalam rumah melalui apa? Celah-celah dari Erwak lampu ini gede cari Jawa gedek. itu lubang-lubangnya kelihatan nah di sorot itu kelihatan apa debu ya itu menunjukkan itu yang disebut darah ini amal sebesar itu dibalas oleh Allah amal sebesar itu dibalas sehingga tafsir ayat ini sahabat Ibnu eh, Imam Ibnu Rajab mengatakan tafsir pertama. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara artinya apa? La tahkiranna syai'an minal khair. La tahkiranna syai'an minal khair. Antak Allah. Artinya tafsir ayat 7 Jangan sekali-kali kamu sepelekan. Jangan sekali-kali kamu remehkan sekecil apapun dari suatu kebaikan. Jangan lagi. La tahkiranna syai'an minal khair. Jangan sekali-kali engkau remehkan sekecil apapun dari suatu kebaikan. Ya, sekecil apapun dari suatu kebaikan. Antaf Allah untuk gilirin kok. Ini namanya nggak paham dengan ilmu. Ya nggak paham dengan ilmu. La tahkiran nasai'an nafai'an kalah. Jangan sekali-kali engkau sepelekan sekecil apapun kebaikan. Walaupun sebesar debu yang berkembang di atas genteng ini. Untuk kamu kerjakan. Kenapa? Ya roh, kamu akan melihat balasannya. Ayat 8, la tahkiranna syai'an minas Jangan sekali-kali engkau sepelekan sekecil apapun dari suatu keburukan. Sekecil apapun dari keburukan. di situ wali kulli mitlu mazara. Tiap-tiap orang yang nanam dia akan dapatkan apa? Balasan yang dia tanam. Baik bapak-bapak, ini nasihat yang keberapa? Yang keempat dari sahabat ada sahabat Abdullah ibn Mas'ud nasihat yang ke apa empat dan nanti dilanjutkan nasihat kelima keenam ketujuh ke delapan ke sembilan dan sampai sepuluh insyaAllah nasihatnya dan